Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang mansubatul asma, keadaan dinasabkannya isim-isim. Pada kesempatan kali ini kita insyaAllah akan membahas tentang salah satu kelompok dari mansubatul asma yaitu mustasna ya. Kita membahas mustasna. Baik, kita akan sedikit menjelaskan tentang definisi dari mustasna tersebut sebelum kita lebih detail di dalam e, memahami tentang mustasna. Baik, mustasna adalah isim yang disebutkan setelah ada tul istisna, ya. Kami ulang, mustasna adalah isim yang disebutkan setelah ada tul istisna. Ada tul istisna ini adalah alat pengecuali, ya. Tujuannya untuk apa? untuk menyelisihi hukum kata sebelum ada tul istisna. Jadi ada kata sebelum ada tul istisna, ada kata setelah apa? Ada kata setelah ada tul istisna. Nah, mustasna ya dia adalah disebutkan setelah ada tul istisna, alat pengecuali. Tujuannya adalah untuk menyelisihi hukum kata sebelum ada tul istisna. Baik, Kata yang terletak sebelum adatul istisna dikenal dengan istilah mustatna minhu. Ha? Baik, bahwasanya kata yang terletak sebelum adatul istisna dikenal dengan istilah mustatna minhu. Ha? yaitu dia yang nantinya akan kita selisihi hukumnya ya dengan mustasna ya mustasna minhu karena minhu terletak sebelum ada tulis istisna dan dialah nantinya kata yang akan kita selisihi hukumnya. Nah, kata yang menyelisih hukumnya tadi ya kita kenal dengan mustatna dan dia kita letakkan setelah ada tulis istisna alat pengecuali. Sebagai contoh misalnya kita buatkan kalimat najaha at illa hasanah. Para siswa lulus kecuali hasan. Di sini kita menemukan adanya adatul istisna. Alat pengecuali yaitu illa. Illa kita namakan dia sebagai alat pengecuali atau adatul istisna. Ya. tentunya ada kata yang terletak sebelum ya adatul istisna ini atau illa ini ya yaitu di sini kita lihat adalah atulab, Ya, Atulat karena dia terletak sebelum ya ada istitna dan dialah nanti yang akan kita selisih hukumnya ini dikenal dengan istilah mustasna minhu sehingga mustasna minhunya adalah atulab. Kemudian ada yang terletak setelah ada istisna ya, yang menyelisih hukum sebelum ilah tadi ya yaitu hasanan ya hasanan di sini hasanat adalah sebagai mustasna, ya, sebagai apa? Mustasna dan dia mansub. Dia apa? Mansub karena dia merupakan salah satu kelompok dari mansubat dan asma sehingga dia apa? Mansub. Baik, contoh yang lain misalnya Hadara ar illa Zaidan. Para lelaki itu telah hadir kecuali Zaid, ya hadara ar-rijalu illa zaidan. Para lelaki itu telah hadir kecuali Zaid. Di sini ada tul istisnanya adalah illa ya, alat pengecualinya adalah illa. Arijalu dia adalah sebagai mustasna minhu. Kenapa demikian? Karena terletak sebelum ada tul istisna. Kemudian Zaidan dia adalah sebagai mustasnanya karena dia terletak setelah alat istisna. Dan inilah yang menyelisihi apa hukum sebelum ya ilah ya kata sebelum ilah para lelaki itu telah hadir ya, kemudian ada yang dikecualikan siapa itu yaitu si Z sehingga si Z dia adalah sebagai mustasna dan dia terletak setelah apa setelah ada tulis istisna yang kalau dalam contoh ini alat pengecualinya adalah ilah baik kemudian kita akan melihat tentang ya beberapa ada tul istisna ya, beberapa ada tul istisna ya alat-alat pengecualian dalam bahasa Arab bahwasanya ada tul istisna ya kalau kita sederhanakan itu ada enam ya ada berapa enam Ada tul istisna itu ada enam apa saja yaitu illa ya illa sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan kemudian lair kemudian siwa kemudian khala, kemudian ada dan hasa. Ya. Sekali lagi illa ghair siwa khala ada dan hasya. Ini merupakan ada istisna ya alat-alat untuk mengecualikan. Dan apabila alat-alat ini ditempatkan dalam sebuah kalimat, maka yang terletak sebelum alat eh, istisna tadi dikenal dengan apa? Dikenal dengan mustasna minhu. Adapun yang terletak setelah alat pengecualian tersebut dikenal dengan istilah apa? Mustasna.